Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala poin yang kelima dari sittatu mawadhi' min as-sirah yaitu kata beliau qissatu al-hijrah kisah tentang hijrah wa fiha al fawaid wal ibar dan padanya ada berbagai fawaid faedah-faedah dan ibrah-ibrah pelajaran-pelajaran ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membacanya. Walakin muraduna al-an namun yang kita maukan sekarang adalah mas'alatun min masailiha satu permasalahan dari berbagai macam permasalahan wahia yaitu anna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir yang tidak pergi berhijrah ke Madinah namun tidak perginya mereka berhijrah ke Madinah atau sebelumnya ke Habasyah min ghairi syakkin fid din tanpa adanya keraguan dalam agama wa tazyini dinil musyrikin dan menghiasi agama kaum musyrikin menganggap sebagai agama yang baik Walakin akan tetapi mereka tidak melakukan al-hijrah. Pak Kubro halaman berapa itu? Disebutkan aja, tak sampaikan. Halaman berapa? 108. Ya, bisa dibuka 108. Walakin mahabbatul lil ahli wal mal wal watan. Namun karena rasa cinta kepada keluarga, cinta kepada harta dan cinta kepada negeri mereka. Falamma kharaju ila Badr tatkala mereka kaum musyrikin pergi menuju perang Badar untuk berperang bersama kaum muslimin kharaju ma'al musyrikina mereka keluar bersama pasukan kaum musyrikin karihina dalam keadaan terpaksa karena mereka dipaksa untuk ikut pergi bersama fakutila ba'duhum birrami maka dibunuhlah atau terbunuhlah sebagian mereka dengan lemparan tombak atau anak panah. Warrami la ya'rifuhu sementara yang melemparnya, yang memanahnya dari kaum muslimin tidak tahu kalau itu adalah kaum muslimin sahabat yang tinggal di Mekkah ternyata bergabung dalam barisan kaum musyrikin dalam perang Badar. Ini Pembahasan terakhir yang telah kita sebutkan cuma anda baca kembali untuk merangkai kembali pemahaman antum. Lalu Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan Falamma sami'a as-sahabatu tatkala sahabat mendengar anna minal qatla fulanan wa fulanan bahwa di antara orang-orang yang terbunuh ada si fulan dan si fulan dari sahabat. Syaqqa alaihim maka terasa berat bagi para sahabat tersebut. Waqalu dan mereka menyatakan qatalna ikhwanana. Kita telah membunuh saudara-saudara kita. Fa anzalallahu ta'ala lalu Allah menurunkan ayatnya Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri sampai terusan ayatnya wa kanallahu ghafurur rahima dan adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu taala inilah kondisi mereka Wahadihi qissatun ajibah. Dan ini kisah yang sangat menakjubkan dan kisah yang cukup besar. Bahwa mereka para sahabat bersama dengan keislaman mereka serta kejujuran Islamnya mereka mereka sudah Islam dan mereka jujur dalam Islamnya. Tatkala mereka meninggalkan al-hijrah. Tatkala mereka meninggalkan hijrah tanpa adanya uzur. Mereka tidak melakukan hijrah tanpa adanya uzur. Maka mereka mendapatkan ancaman serta celaan dari para malaikat. Tatkala para malaikat tersebut datang untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Maka kata Syekh Al-Fauzan, maka ini menunjukkan tentang faedahnya pelajaran penting yang bisa diambil dari ini adalah annahu la yajuzu lil muslim al muwahhid bahwa tidak boleh bagi seorang muwahhid seorang muslim untuk bermudah-mudahan terhadap perkara ini bermudah-mudahan dalam bagaimana bentuknya yaitu bermudah-mudahan dia hidup berada di tengah-tengah kaum musyrikin terlebih dalam kondisi mereka lemah mereka tidak sanggup untuk menampakkan syiar agamanya berada dalam tekanan kaum musyrikin Naam maka mereka tidak boleh untuk bermudah-mudahan hidup di tengah-tengahnya orang musyrik meskipun tanpa ada rasa cinta dari dia kepada orang musyrik tersebut walakin akan tetapi dia tetap berada di tempat dan daerah tersebut dilandasi oleh kecintaan kepada harta kecintaan kepada anaknya, kecintaan kepada rumah yang sudah kadung dia bangun di tempat tersebut atau yang lainnya. Maka Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan dalam surah At-Taubah Qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakan wahai Muhammad, jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta benda yang kalian usahakan, serta perniagaan yang kalian takutkan kerugiannya dan tempat tinggal yang kalian senangi yang kalian sukai semua perkara itu tadi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fatarabbasu ay tunggulah. Tunggulah. Kalimat ini fatarabbasu adalah bentuk wa'id. Ancaman dari Allah Jalla wa'ala atas orang-orang yang lebih mengedepankan cintanya kepada yang disebutkan tadi daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyallahu bi amrih sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan urusannya. Demikian pula kalimat ini hatta Allahu bi amri sampai Allah datangkan urusannya juga wa'idun syadid ancaman yang sangat keras. Ditambah lagi di akhir ayat Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. maka tidak boleh kata Syekh Al Fauzan untuk mengedepankan kecintaan kepada harta dan anak-anak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan kecintaan kepada tempat tinggal kepada keluarga kepada harta dibandingkan berhijrah dan berjihad fisabilillah. Dan sungguh kata Syekh, banyak sekali orang-orang yang mereka membaca ayat-ayat ini tadi. Ayat dalam surah At-Taubah ke-24. Banyak orang yang sering membaca ayat ini. wala yatadabbarunaha namun mereka tidak mentadaburi dan tidak mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala sahabah siapa yang memperhatikan kisah mereka dan memperhatikan ucapan sahabat qatalna ikhwanana bahwa kita telah membunuh saudara-saudara kita alima dia telah mengetahui annahu law balaghahum anhum kalamun fid din aw kalamun fi tazyini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana bahwa seandainya sampai kepada sahabat yang ada di Madinah tentang mereka yang ada di Makkah bahwa ada ucapan yang muncul berupa celaan kepada agama Islam atau ungkapan yang mengandung makna pujian dan sanjungan kepada agamanya kaum musyrikin mereka para sahabat itu tidak akan menyatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita karena kalau mereka para sahabat yang ada di Mekkah tadi kemudian mereka bergabung bersama barisan kaum musyrikin dalam perang Badar dalam kondisi mereka dipaksa atau muncul ucapan dari mereka pujian dan sanjungan terhadap agamanya kaum musyrikin maka kalimat ini hukumnya apa siapa yang mau angkat tangan Ha? Kalimat ini mengandung makna apa? Ada yang angkat tangan? Ya? Dengan angkat tangan dan suara yang keras. Kalimat ini mengandung makna apa? Kekufuran barakallahu fik. Ahsan. Kalimat ini mengandung makna kekufuran. Mencela agama Islam dan memuji-muji menyanjung-nyanjung agamanya kaum musyrikin. Lah seandainya kalimat ini muncul dari mereka didengar, diketahui oleh para sahabat, mereka tidak akan mungkin menyatakan qatalna ikhwanana. Kita telah membunuh saudara-saudara kita. Syekh Al-Fauzan menjelaskan Fas sahabatu maka para sahabat Maqalu mereka tidak menyatakan ikhwanana saudara-saudara kami ikhwan masih kecuali karena mereka para sahabat yang di Makkah itu tadi yang kemudian mereka terbunuh dalam perang Badar bersama orang-orang yang terbunuh dari barisan kaum musyrikin kecuali karena memang mereka masih istiqamah di atas agama mereka masih istiqamah di atas agama. Ma dzukira anhum annahum malu ma'al musyrikin. Tidak disebutkan, dinukilkan dari mereka, terdengar, diketahui bahwa mereka sudah berpaling condong kepada kaum musyrikin atau mereka memuji-muji kaum musyrikin. Bahkan kata Syekh Al-Fauzan, bahkan mereka membenci agamanya kaum musyrikin dan mereka masih tetap di atas tauhid dan mereka mukhlisina lillah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala walaysa fihim nifaq tidak ada kenifakan kemunafikan pada mereka lakin akan tetapi taraku syai'an wahida mereka meninggalkan satu hal satu hal. wahwa al-hijrah. Yaitu hijrah. Taraku al-hijrata min ghairi udhrin. Mereka meninggalkan hijrah tanpa adanya udhur. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka karena perkara tersebut. Ikhwan filin azzakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala melanjutkan ucapan beliau. Sampai di sini bisa difahami? Barakallahu fikum. Kata Syekh melanjutkan. Terlalu cepat enggak? Enggak ya? Ya. Fa inna Allah taala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dzalika kufrun ba'dal iman karena Allah menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih berada di Makkah sebelum hijrah bahwa hal itu adalah kekufuran setelah iman. Maksudnya perbuatan mencaci maki agama atau memuji-muji agama kaum musyrikin itu adalah kekufuran setelah iman. Hukum kufurnya perbuatan ini mencela Islam dan menyanjung-nyanjung memuji-muji agama kaum musyrikin itu sudah dijelaskan di masa ketika Rasulullah masih hidup di Makkah. Kejadian ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum disiksa oleh kaum musyrikin muncul dari lisan beliau kalimat-kalimat kekufuran fihi masabbatun li Rasulillah alaihi salatu wassalam yaitu berupa caci makian dan celaan kepada Rasulullah ucapan ini ucapan kufur ucapan kufur Namun beliau mengucapkan kalimat ini karena paksaan dan siksaan kaum musyrikin di saat itu. Akhirnya beliau mengikuti apa yang mereka mau dengan mengucapkan kalimat yang mengandung bentuk celaan dan caci maki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi hatinya masih tetap kokoh di atas iman. Sampai-sampai Rasulullah Ketika sudah tersebar sebuah berita di kalangan para sahabat bahwa Ammar telah murtad, namun beliau datang menyampaikan uzurnya, menyampaikan kondisi yang sedang dia hadapi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu? Apa yang tersimpan dalam hatimu di saat engkau mengucapkan kalimat tersebut? Beliau menyatakan, ajiduhu mutmainnan bil iman aku mendapatinya dalam keadaan kokoh dengan iman maka Rasul menyatakan in adu faud kalau mereka mengulangi lagi menyiksamu dengan sangat kemudian meminta untuk mengucapkan kalimat kufur itu tadi ulangi lagi Fabarakallahu fikum kalimat yang seperti ini Syekh menyatakan fa inna taala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dzalika kufrun ba'dal iman. Itu adalah kufur setelah iman. Qala ta'ala Allah menyatakan wa man kafara billahi min ba'di imani Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman dan kolbunya dalam keadaan tenang di atas iman. Ayat ini pun adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Jalla wa ala pada kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ammar bin Yasir. Ini sudah mereka ketahui. Nah, sehingga barakallahu fikum perbuatan sahabat tadi yang meninggalkan al-hijrah tanpa adanya uzur itu bukan perbuatan yang menyebabkan mereka kafir dan mengeluarkan dari Islam. Barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah Wa ablaghu min hada dan lebih jelas lagi dari ini ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim apa yang sudah berlalu dari ucapan Allah tentang mereka fa innal malaikata taqulu karena malaikat menyatakan fi makuntum di barisan mana kalian walam yaqulu dan mereka para malaikat itu tidak menyatakan kaifa tasdiqukum bagaimana pembenaran kalian maksudnya bagaimana iman kalian tidak ditanya qalu kunna mustad'afina fil ardh mereka menyatakan orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat tersebut kami orang-orang yang lemah di bumi. Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan makna makna kalimat ini fal malaikatu maka para malaikat masa'aluhum an imanihim wa aqidatihim Malaikat tidak menanyai mereka tentang iman mereka dan tentang akidah mereka. Tidak ditanya. Kenapa? Karena mereka tahu annahum ala aqidatin sahihah. Bahwa mereka berada di atas akidah sahihah. Akidah yang benar. Wa ala imanin sadiq. Dan berada di atas iman yang jujur. Lakin sa'aluhum Namun mereka para malaikat menanyai mereka Anil makanil ladihum fihi Tentang tempat dan posisi yang mereka berada padanya Kenapa kok bersama barisan kaum musyrikin Nah Maka mereka ditanya tentang itu yakni ketika tidak dibolehkannya bagi mereka untuk hidup di tengah-tengah lingkungan kaum musyrikin dalam kondisi mereka sanggup untuk melakukan al-hijrah akhirnya ujung-ujungnya karena mereka tidak melakukan hijrah dalam kondisi mereka mampu untuk melakukannya ketika saatnya ada pertempuran, kaum musyrikin memanggil mereka, ayo gabung dipaksa, didesak, mau tidak mau harus mengikuti. Kalau tidak, bisa terancam keluarganya di Makkah. Harta bendanya bisa dihancurkan, bisa terusir dari negerinya. Akhirnya berangkat. Namun barakallahu fikum, Tatkala mereka menjawab dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, qalu kunna mustada'afina fil ar. Kami ini orang-orang yang lemah, tertindas kami. Kami dipaksa akhirnya berada di tengah-tengah barisan mereka. Namun kata Syekh Muhammad melanjutkan walam yaqulu kadzabtum. Mereka tidak menyatakan kalian dusta. Tidak. Mislama ma yaqulullahu wal malaikatu lil mujahidin alladhi yaqul Allah tidak mendustakan mereka semisal ketika Allah dan para malaikat menyatakan kepada seorang mujahid yang terbunuh yaqul dia menyatakan jahadtu fi sabilika hatta qutiltu Aku berjihad di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh di medan tempur ini. Fayaqulullahu maka Allah menyatakan kadzabta, engkau dusta. Nah. Wa taqulul malaikah dan malaikat juga menyatakan kadzabta, engkau dusta. Bal qatalta liyuqala jari. Bahkan engkau berperang agar dikatakan bahwa engkau seorang pemberani. وكذلك يقولون للعالم wal mutasaddiq Demikian pula Allah dan para malaikat menyatakan kepada seorang alim dan seorang yang suka bersedekah, "Kadzabta engkau dusta." Bal ta'allamta liyuqal alim. Bahkan engkau belajar agar engkau dikatakan sebagai seorang alim, agar disanjung-sanjung dan dipuji-puji manusia. Dan dikatakan kepada orang yang suka bersedekah, engkau dusta, wa tasaddaqta jawad. Engkau bersedekah agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Namun ketika tentang para sahabat yang diwafatkan oleh para malaikat ini tadi dengan urutan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan qalu kunna mustada'afina fil ard kami adalah orang-orang yang lemah di bumi menyampaikan udurnya menyampaikan kondisinya kata Syekh Al Fauzan menjelaskan fal malaikatu lam takul kadabtum lastum muslimin kalian dusta kalian bukan orang muslim dan kalian bukan orang mukmin tetapi mereka menyatakan para malaikat tersebut, "Fi makuntum di, di di posisi mana kalian ini? Kenapa kau berada di sini?" Nah, Mereka menanyakannya tentang posisi yang mereka berada di saat ketika para malaikat mewafatkan mereka. Mereka berada di tengah-tengah barisan kaum musyrikin. Meskipun mereka dalam kondisi dipaksa. Tapi justru dengan adanya mereka di tengah barisan kaum musyrikin, otomatis akan apa? Siapa yang jawab? otomatis akan apa? Ya? Apa? Bahasa lain ada? Dengan keberadaan mereka di tengah barisan kaum musyrikin, otomatis akan apa? Ya? Yang mana yang jawab tadi? Ah. Tidak ada satu orang. Hat, Ya. Otomatis apa? Yang lain Keberadaan mereka di tengah-tengah barisan musyrikin otomatis akan ya ah menyerupai yang lain Membela apa? Membela kaum musyrikin atau bahasa lainnya adalah menguatkan kekuatan kaum musyrikin. Betul? Otomatis akan menguatkan barisan kaum musyrikin dan akhirnya menyebabkan kaum muslimin menjadi tercerai berai, terkalahkan oleh pasukan musuh. Nah, Ikhwan fidin azakumullah Namun Perang Badar ini adalah perang pertama dalam Islam Ya Dalam kondisi memang kekuatan sangat tidak berbanding Di saat itu 300 sekian belas orang melawan seribu orang pasukan kaum musyrikin. Namun Allah takdirkan kemenangan gemilang bagi kaum muslimin. Karena istighasah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah Jalla wa Ala gambarkan di dalam Al-Qur'an, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Rasulullah terus menengadahkan tangan kepada Allah tabaraka wa taala sampai jatuh selendang beliau hasbuka ya Rasulullah kata Abu Bakar cukup ya Rasulullah akan mengabulkan doamu ternyata Allah subhanahu wa taala mendatangkan bala bantuan sebanyak seribu orang malaikat seribu orang malaikat dalam kondisi kaum musyrikin dan kota Mekkah itu adalah suatu kota yang menjadi barakallahu fikum titik sentral. Semua mata tertuju padanya. Lah otomatis ketika orang-orang yang terhormat ini yang ada di sana, keberadaan Ka'bah menjadi tujuan dari berbagai penjuru dunia, tatkala terjadi kekalahan menimpa kaum musyrikin Makkah, maka beritanya pun tersebar kemana-mana. Dalam kondisi barakallahu fikum dengan kekuatan yang sangat tidak berbanding tadi. Akhirnya kewibawaan Rasulullah para sahabat dan Islam tersebar pun kemana-mana. Di saat itulah mulai ciut nyali-nyali musuh-musuh Islam. Termasuk kaum Yahudi yang ada di Madinah. Naam, ciut nyali mereka dan itulah awal mula munculnya kemunafikan. An-nifaq awal munculnya adalah ketika pecah perang Badar yang kemudian kemenangan gemilang diraih oleh kaum muslimin. Wibawa luar biasa. Nah, jumlah yang sedikit tetapi yang tidak kita punya adalah keberanian tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala at-tamassuk bis sunnah kekokohan mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah jalla wa ala memberikan kepada nabinya satu keutamaan bahwa ketika mereka akan berperang sebulan sebelumnya sudah Allah tanamkan rasa takut dalam jiwa-jiwa musuh-musuhnya satu bulan sudah ketakutan Khawarifinnazakumullah Ini ibrah Pelajaran Penting li Likulli ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Bagi setiap umat Nabi Muhammad Alaihi salatu wasallam bahwa siapapun yang mengharapkan kejayaan Islam Siapapun yang mengharapkan untuk dia wibawa Di hadapan musuh-musuhnya Ingat Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ketika menyebutkan idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum biz zar'i wa akhadhtum aznab al baqar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum jika kalian telah berjual beli dengan cara inah Sistem jual beli ribawi Dan kalian mengambil ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan kalian Dan kalian riba dengan tanaman dan perkebunan-perkebunan kalian Serta kalian meninggalkan jihadu fisabilillah Maka yang akan didapatkan dan dihasilkan adalah Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada kalian kerendahan, kehinaan dan tidak punya wibawa di hadapan musuh-musuhnya. Dan hal itu la yanzi'uhu, tidak akan Allah cabut. Tidak akan Allah hilangkan kehinaan dan kerendahan yang menimpa kita hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rujuk kepada agama yang ditakutkan oleh orang-orang barat yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam Amerika dan sekutu-sekutunya itu bukan senjata-senjata berat. Kalau perhitungan urusan senjata merekalah pakarnya. Mereka yang memproduksi berbagai macam bentuk senjata. Mereka tahu bagaimana titik kelemahannya, bagaimana kecanggihannya semua mereka yang tahu. Tapi permasalahannya bukan terletak di situ untuk kemudian akan perhitungan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini pasti kalah, ini pasti menang lah. Yang mereka takutkan adalah ketika seorang muslim bertamasuk dengan agamanya, itu yang sangat mereka khawatirkan. Sehingga mereka terus berupaya tanpa hentinya untuk kemudian menjadikan umat Islam ini barakallahu fikum saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang mereka upayakan. Dan menjadikan dan mengupayakan orang-orang yang mereka bertamasuk dengan tauhid was sunnah terus dihembuskan berbagai macam kedustaan-kedustaan tentang mereka, berbagai macam gelaran-gelaran yang buruk disematkan tentang mereka agar kemudian umat Islam itu sendiri yang memusuhi sesama kaum muslimin. Khwan azakumullah. Dua menit lagi. Sehingga kesimpulannya bahwa Asyik menyatakan tidak boleh keluar bersama kaum musyrikin meskipun dia tidak memiliki rasa cinta kepada orang musyrik dan kepada agamanya kaum musyrikin namun didasari oleh kecintaan dia kepada hartanya kepada keluarganya kepada tempat tinggalnya agar tidak mendapatkan gangguan maka itu adalah perbuatan yang juga tercela di dalam agama. Ikhwan fillah Pembahasan ini belum selesai dari poin yang kelima. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Namun insyaallah malam Selasa tidak ada untuk bulan ini karena kita ada daurah di Jogja insyaallah Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.